Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sucikanlah nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Yang menciptakan, lalu menyempurnakan, penciptaannya. Yang menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Dan yang menumbuhkan rerumputan lalu dijadikannya rumput-rumput itu kering kehitam-hitaman. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, sehingga engkau tidak akan lupa. Illa ma Allah, innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa kecuali jika Allah menghendaki. Sungguh, Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Dan kami akan memudahkan bagimu ke jalan kemudahan, mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, berikanlah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Dan orang yang celaka kafir akan menjauhinya yaitu orang yang akan memasuki api yang besar, neraka. Selanjutnya dia di sana tidak mati dan tidak pula hidup. Sungguh, beruntung orang yang menyucikan diri dengan beriman. Dan mengingat nama Tuhannya, lalu dia sholat. Sedangkan kamu orang-orang kafir, memilih kehidupan dunia. Padahal, kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa.